Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala lahu man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Bapak Ibu hadir hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Wisnu Hadi Kita doakan mudah-mudahan ayahanda Allah berikan kesembuhan. Juga semua yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ibunda Aisyah, kemudian Mas Eri, keluarga besar semuanya hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ini kali pertama saya bisa datang ke sini karena wasilah Udayan Harlan ini. Jadi Pak Ian dengan saling sapanya konteks saya bisa nggak Ustadz buka puasa tanggal 26 siapa takut buka puasa jadi insya Allah apalagi ketemu majelis kayak begini berkah mudah-mudahan dan tadi di jalan saya nanya kalau nggak salah pernah saya pernah ikutan ngaji juga nih bersama Pak Wisnu Hadi dengan ibu tapi di rumahnya Mas Ipang eh, sama Ustadz bener ya jadi rupanya dulu saya juga beberapa kali ngisi di rumah Mas Ipang, nah, rupanya jemaahnya pindah ke sini. Mudah-mudahan di sana jalan, di sini jalan. Amin. Insya Allah. Dan ibu bapak sekalian Rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta bicara tentang mendekatkan diri pada Allah dengan mencintai Al-Qur'an. Dan tema ini alhamdulillah emang kalau bahasa anak muda gua banget jadi udah tujuh tahun belakangan ini hidup saya dakwah Quran aja dan saya pengen berbagi nikmatnya hidup bersama Al-Quran dengan Bapak Ibu sekalian karena ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini adalah bulan Ramadan di mana Allah turunkan pertama kali Al-Qur'an dia menjadi petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu dan kemudian dia adalah pembeda, pembeda antara hak dan batil. Bulan Ramadan ini saya ingin sampaikan dengan statement dulu. Statementnya segala sesuatu yang ketempelan Quran pasti berkah. Segala sesuatu yang akrab sama Al-Quran pasti Allah rahmati. Segala sesuatu yang bersama Al-Quran pasti mudah semua urusan. Maksudnya Ustadz, nah ini bulannya Ramadan Allah sebut sebagai bulan Al-Quran selama 12 bulan di bulan Komariah, bulan Hijriah, dari mulai Muharram sampai bulan Zulhijjah, maka Allah muliakan bulan ini dengan bulan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak, jangan mengira bahwa ini adalah bulan puasa ansih, bulan puasa saja. Karena 15 tahun sebelum disebut bulan puasa, maka Allah sudah sematkan Ramadan jadi bulan Al-Quran. Dia menjadi bulan puasa pada tahun 2 Hijriah. Maknanya ikhwatul iman, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dua tahun berikutnya baru jadi bulan puasa. Tapi dua tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, maka 13 tambah 2, 15 tahun. 15 tahun sebelum dia menjadi bulan puasa, Allah sebut Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka karena dia menjadi bulan Al-Quran, dia dipilih Allah 15 tahun kemudian menjadi bulan puasa, bulan tambah mulia. Maka terlima rahmati Allah Subhanahu wa taala dari semua bulan yang Allah muliakan ini bulan Ramadan. Tahu kenapa? Karena ketempelan Al-Qur'an. Jangankan bulannya, malamnya. Dalam bulan Hijriah ikhwan taliman dari satu Syawal, satu Muharram sampai hari terakhir Zulhijjah ada 354 hari 354 malam. Ada satu malam Allah turunkan Al-Quran, maka itu malam enggak cuma ngalahin semua 353 hari 350 malam, tapi ngalahin 1000 bulan itu malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini. Lihat nih, lagi-lagi karena ketempelan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran ini di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar maka itu kata Allah Lailatul Qadri khairum min al malam itu karena ketempelan Al-Qur'an lebih utama daripada seribu bulan. Jadi bulannya Allah muliakan, malamnya Allah muliakan. Sekarang tanahnya, negerinya, kampungnya. Salat di Gaharu ini, di Cilandak ini, Hotel Lima Allah, dibanding salat di tempat diturunkan Al-Quran, di Mekah, berapa kali lipat? seratus ribu kali lipat. Maknanya Anda sholat di sini sama sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram kira-kira lima puluh empat tahun itu. Jadi Masya Allah, kalau sehari kita lima kali sholat di sana, maka usia ibadah kita dua ratus lima puluhan tahun. Jadi, tapi jangan pulang dari sana kagak mau sholat lagi. Tabungannya udah banyak, Ustaz, jangan begitu ya. Jadi ingin saya sampaikan kepada Anda, Segala yang ketempelan Al-Quran pasti Allah muliakan. La uqsimu bihadal balad. Sungguh aku bersumpah kata Allah demi negeri ini, Mekah. Tapi kan Al-Quran gak cuma di Mekah Ustaz. Iya, di Madinah juga Allah turunkan. Maka di Madinah sholat di sana seribu kali lipat. Maka segala yang ketempelan Al-Quran, bulannya, malamnya, negerinya, malaikatnya sekarang. Malaikat di Hotel Imam Allah Subhanahu wa taala tahu nggak jumlahnya? Jumlah malaikat nggak ada yang tahu. Sama, Ustaz juga nggak tahu. Tapi Masya Allah ini kata Rasulullah dalam hadis Mi'raj, ketika malam aku di kan naik ke langit, nih lihat ya, nih kita duduk nih, kan masih banyak space-nya nih. Space kosong masih banyak kan? Kata Rasulullah ketika Lailatul Urijabiyah, ketika aku di kan, aku tidak lihat itu, makan mau di shibrin, satu jengkal space illa anu yakuna hunaka kecuali di sana ada satu malaikat yang berdiri ruku sujud pasti penuh dengan malaikat bayangin coba langit segitu luasnya tapi masya Allah nggak ada satu space barang sejengkal pasti di situ ada malaikat kata Rasulullah tapi perhatikan yang hotel iman jadi anda nggak bisa kebayang berapa jumlahnya malaikat sementara kita di sininya space masih banyak itu langit yang luas udah nggak kebayang jumlahnya tapi lihat nih hotel iman, ada satu malaikat yang Allah istimewakan. Tugasnya cuma hanya nganterin Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. InsyaAllah, apal surat apa itu? Al-Qadar. Artinya sama-sama. Satu, dua, tiga. Dari kecil apal tapi artinya nggak tahu sampai sekarang ya. Tanazzalul malaikah turun berbondong-bondong di malam kemuliaan itu. Siapa yang turun? Seluruh malaikat Allah turunin. Warruhu fiha termasuk juga arruh Jibril alaihissalam. Kok pakai dibedain? Emangnya Jibril bukan malaikat? Jibril malaikat. Tapi Jibril adalah malaikat spesial. Maka Allah sebutin warruhu fiha. Maka ini malaikat spesial tahu tugasnya tugasnya nyampein Al-Quran. Dan Masya Allah, jadi Anda akan ngerti bahwa segala yang ketempelan Al-Quran, dia mulia, dia hebat, dia istimewa. Mulai dari bulannya, malamnya, tempatnya, malaikatnya, rasulnya. Hotel Imam, rahmati Allah 124 ribu jumlah nabi dan rasul Allah muliakan Rasulullah dengan mujizat, mujizat yang beda dengan mujizat para nabi yang lain mujizat Nabi yang lain Hotel iman berhenti di zamannya. Nuh punya mujizat kapal sampai sekarang kapal yang nggak ketemu, udah hilang sudah. Musa punya mujizat apa namanya itu? Tongkat belah lautan, tongkatnya udah nggak berguna lagi sudah, nggak ada mujizatnya. Isa bisa menghidupkan yang mati sampai sekarang udah nggak bisa lagi. Tapi mujizat Rasulullah banyak, Tamun yang paling hebat namanya Al-Quran sampai sekarang nggak habis-habis tuh mujizatnya. Maka yang hotel iman dia menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin penghulu para nabi, penghulu para rasul. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka segala yang ketempelan Al-Quran Allah muliakan. Termasuk insya Allah Bapak Ibu semua yang akrab tilawah Al-Quran. Yang rajin tadabur Al-Quran. Yang suka menghafalkan Al-Quran. Yang suka belajar Al-Quran. Yang suka mengajarkan Al-Quran. Manusia terbaik, kata Rasulullah. Manusia terbaik itu bukan konglomerat, bukannya raja, bukannya presiden. Pengen tahu manusia terbaik kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang suka mempelajari Al-Qur'an, suka mengajarkannya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga Allah. Amin. Mau nggak jadi keluarga Allah? Jadi keluarga raja, keluarga presiden aja istimewa kita. Sekarang jadi keluarga Allah lillahi ahlina minan nas dalam hadis lain Rasul ngomong gini Allah punya keluarga di kalangan manusia Para sahabat bingung, ya Rasul bukankah engkau yang sering menyampaikan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Betul. Kok tiba-tiba punya keluarga? Rasul mengatakan, Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatu. Ahlul Quran, orang yang rajin tilawah Al-Quran. Banyak menghatamkan, banyak tadabur, banyak meng mengamalkan, menghafalkan, mengajarkan ahlul Quran itu mereka itu keluarga Allah. Mereka orang-orang khusus milik Allah VVIP.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 ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحمار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما Dah cukup Ini suaranya keras pas ketemu Fabi Ayi ala Rabbikum saya ingin kasih tahu kepada Anda, lihat ya, Allah sebutkan betapa hebatnya nikmat Allah dalam surah Ar-Rahman ini. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pemurah. Sebelum perhatikan nih ya, perhatikan sebelum Allah cerita tentang penciptaan diri kalian. Sebelum Allah cerita tentang matahari rembulan. Sebelum Allah bercerita tentang bintang pepohonan. Sebelum Allah cerita tentang langit, bumi, pepohonan, bebatuan, laut, segala macam. Maka saya sampaikan kepada Anda yang hotel iman, nikmat pertama yang Allah sebut, saya ulang lagi nikmat pertama yang Allah sebut setelah dirinya Allah Maha Pemurah adalah Allah Quran. Allah ngajarin Quran lebih hebat daripada Allah ciptakan diri kita. Maka ayo pahami bahwa yang dapatkan isi Quran ini yang bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya, itu sudah lebih hebat kota iman rahmati Allah daripada bumi beserta isinya. Enggak, enggak, enggak. Enggak cuma bumi beserta isinya, dunia sampai akhirat. Bahkan kota iman syafaat Quran tuh kalau saya menganggapnya dari apa yang saya baca dari hadis-hadis Rasulullah, Rasul pengen ngasih tahu kepada kita bahwa syafaat Al-Quran lebih hebat daripada syafaatku, kata Rasul. Tahu dari mana Ustadz? Oh hadisnya banyak in hadal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran ini nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi para sahabatnya. Mengerti kekah kita? Rasul mengatakannya sahabat Al-Quran, sahabat Al-Quran. Yang kira-kira kalau Anda sering datang ke majelis ini bersama sahabat kalian, kalau sahabat itu nggak ada di sini, pasti yang Anda lakukan pertama kali Anda WhatsApp, eh kemana bro? Kemana sih? Kok kagak ada di kajian? Itu sahabat tuh. Nggak ngeliat, nggak ketemu, dia cari. Tuh. Nggak cuma itu, Hotel Iman rahmati Allah. Nanti Hotel Iman, ini hadis lagi nih. Di hari kiamat, Anda belum ketemu dengan Rasulullah, belum ketemu Syafrul Uzma, kita lagi bingung, panik, ketakutan. Bapak pergi dari istri, istri nggak kenal sama anak, orang tua nggak kenal pada anak, anak nggak kenal sama orang tua, saat itu semua orang kabur, punya urusan masing-masing. Tapi lihat kata Rasulullah, sungguh Al-Baqarah, Ali Imran, berdua mereka akan terbang dengan sayapnya. Ngapain? Mencari para sahabat Al-Baqarah dan Ali Imran. Perhatikan. Belum. Anda belum ketemu syafat Rasulullah, Al-Baqarah, Ali Imran kata Rasulullah terbang. Nyari siapa yang suka baca Al-Baqarah Ali Imran. Belum, belum, belum. Belum nyampe hari kiamat. Sekarang saya mau cerita di alam kubur. Anda barangkali pernah dengar hadisnya bahwa kita ketika orang yang mengantar tujuh langkah maka datang kedatangan malaikat apa? Mungkar dan nakir. Betul? Yang menanyakan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka dan banyak pertanyaan lain. Saat itu lima Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk sahabat Al-Qur'an, maka tiba-tiba Allah turunkan cahaya yang amat terang. Duduk dekat kaki kita, menjadi pria yang tampan, menjadi wanita yang cantik. Dia menjadi sahabat kita. Itu cahaya yang terang itu ngomong gini sama mungkar nakir, stop, jangan nanya lagi. Coba bayangin. Dan Rasul menjelaskan, ketika kita bingung, mungkar nakir kemudian nanya, kita cuma nonton doang, ngelihat dialog itu, cahaya itu ngomong, stop, jangan tanya lagi. Mungkar Nakir bertanya, memangnya kamu siapa? Bisa menghentikan pertanyaan kami. Saat itu kemudian dia yang cahaya itu mengatakan, aku adalah Al-Quran. Aku disuruh Allah memberi syafaat buat orang ini. Karena orang ini senantiasa membacaku, menemaniku ketika hari-harinya di dunia. Lihat itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda yang hotel iman bahwa syafaat Al-Quran ini jauh lebih cepat daripada syafaat Rasul. Maka dapat ini. Ini Rasulullah janjikan sama kita. Nggak cundang Ustadz, syafaat tuh nggak cundang. Oke, okay. kalau Anda nggak ngerti syafaat, saya akan sampaikan kepada Anda kisah-kisah syafaat Al-Quran. Tahun 2003, Wata Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di Semarang, seorang ayah namanya Wahyu Diono. Punya anak Anak bayi ini dikasih nama Fajar Abdurrahim Wahyu Wahyudiono. Anak ini spesial. Spesial apa? Spesial karena Allah titipkan dia penyandang cerebral palsy. Ibu bapak tahu nggak cerebral palsy? Kalau anda nggak ngerti cerebral palsy, maka kita nyebutnya orang awam gagal otak, nggak punya otak ini. Anak. Kalau gagal otak anda masih nggak ngerti juga, orang Betawi Gaharu ngomongnya idiot, anak idiot. Kalau ada anak cerebral palsi hadir di tengah-tengah kita, insya Allah mata kita semuanya ngeliat dia pasti itu. Nggak bisa tegak kepalanya, air liur selalu netes. Bayi selama ini anak. Malu. Maka kalau saya sebut, kalau ada anak cerebral palsi hadir di sini, pasti semua orang ngeliatin, termasuk itu yang dirasakan oleh ayah dan ibunya Fajar. Merasa malu, maka ngurung diri, nggak mau bersosialisasi maka ikhwatul rahmati Allah Subhanahu wa taala berobat kemana mana nggak kunjung sembuh. Maka kemudian ini yang dilakukan oleh Fajar, oleh dilakukan oleh Pak Wahyudiono ayahnya Fajar. Setiap hari dibacain Al-Qur'an di telinganya Fajar. Anak idiot ini, anak gagal otak ini. Kalau bapaknya Wahidiono itu dilakukan, maka yang dilakukan oleh ibunya, ibunya Ihwatalimah rahmati Allah, muterin MP3 Al-Quran setiap hari. Kepada anak yang idiot ini, cerebral palsy. Tahu apa yang terjadi? Hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam, nggak pernah berhenti. Maka nggak berharap apa-apa orang anaknya nggak punya otak. Tapi masih oleh hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Murid saya seorang dokter spesialis di Malaysia kasih tahu saya, Ustadz, keajaiban otak itu dua tahun pertama indera yang Allah aktifkan telinga namanya. Dua tahun kedua yang Allah aktifkan inderanya adalah bicara dan pendengaran itu menarik bunda. Janin baru usia tiga pekan karena dokter Sri Nurdin ini baru tiga pekan telinga sudah Allah bentuk meskipun ruh belum Allah tiupkan. Tapi masya Allah, alhamdulillah Allah kepada anak balik lagi ke fajar yang dia ini cerebral palsy gagal otak diputerin Al-Quran 24 jam ya rahmati Allah tadi kan betul tuh menurut teorinya dua tahun pertama ini yang negatifkan Dua yang kedua, ini bisa bicara. Makin terjadi khotolimah rahmati Allah, empat tahun, empat tahun setengah, ibunya matiin MP3 itu. Tapi Masya Allah, Fajar yang masih gagal otak itu, masih double palsi, mulutnya nerusin itu. Meskipun udah mati, diterusin bacaannya. Makin khotolimah rahmati Allah penasaran, aneh, dipindah ke surat lain, dibacain sama ibunya, nyambung nih anak. Dibacain lagi, nyambung nih anak. Dan Masya Allah usia empat setengah tahun anak yang serbal palsi, gagal otak dan idiot ini rupanya ditemukan Allah Akbar, hafal 30 juz. Gak punya otak. Anda boleh sambil ambil Anda dengerin tausiah ini, coba pada. Anda tulis nama Fajar Abdurrahim Wahidiono, hafal Quran. Anda akan dapatin ada ratusan video YouTube Fajar karena dia sekarang sudah hafal Quran hotel iman Allah jadikan dia pintar sekolah tuh anak sekarang Sifat Quran. Belum. Ustaz belum bicara di dalam kubur. Belum. Belum bicara nanti di akhirat. Belum. Baru di dunia. Maka hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua. Ibu Titin asal Bandung tiga hari ikut training menghafal Quran semula tersenyum Nanti kapan-kapan kalau Ustaz kesini lagi Ustaz ajarin teknik ngapal Quran semudah tersenyum. Mau nggak kira-kira? Maunya mau aja apa mau bingit? Mau oh, iya. Sekarang aja? Sekarang? Insya Allah. Ustaz cerita Bu Titin dulu ya. Boleh ya? Bu Titin ini Hotel 5 Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis ikut training menghafal Quran semudah tersenyum tiga hari dua malam di Cijulang di pesantren Ustadz pulang seperti para sahabat Rasulullah yang baru ngedengerin kalamullah lewat tutur Rasulullah. Girang, seneng, nggak sabar. Sepanjang jalan dia praktekin, dia seneng Sampai rumah dia ajarin suaminya, suaminya apa? Ajarin anak-anaknya, anaknya apa? Ajarin keluarganya, ajarin sahabatnya, tetangganya. Semuanya orang ketagihan. Maka Masya Allah, dia mikir siapa lagi ya maka merasa tertantang, dia ingat dia punya teman, teman jauh, punya anak namanya Anggita, 10 tahun, anak ini PNS, bukan pegawai negeri sipil, tapi anak ini postnatal natal syndrome. Pernah dengar? Sakit itu postnatal natal syndrome. Ustadz aja belum pernah dengar itu. Jadi, Ikhwan terlima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kayak gimana Bu Titin? Post syndrome itu Ustadz, gini, anaknya tremor, nggak bisa diem, tangan gitu. Terus kalau jalan muter Ustaz. Muter aja. Terus gejala yang ketiga, nggak bisa komunikasi, ngobrol sama orang nggak bisa, sama mamanya, sama papanya nggak bisa. Jadi dokter, terapis ngasih dia totem, kayak kotak, kayak jimat, ah ngobrol sama dia deh. Ntar kadang-kadang dipanggil tuti nih totemnya, ntar berubah jadi Andri, jadi lain-lain. Pokoknya dia ngobrolnya sama totem aja, dia nggak bisa komunikasi sama orang. Makanya Wazalima rahmati Allah ingat sama Anggita ini, ditelepon lah mamanya, Bu, boleh nggak saya datang ke rumah? Kenapa? Saya pengen ngajarin Quran. Kan ibu tahu, Anggita nggak bisa komunikasi, nggak apa-apa. Saya pengen cuma pengen tahu kira-kira Anggita pas nggak metode ini. Ikhwatulim rahmati Allah. Begitu suruh duduk, ikhwatulim rahmati Allah duduk sebelahnya Anggita. Anggita langsung begini. Munggungin, balik badan. Ngobrol sama totemnya. Maka Bu Titin kemudian baca itu, taus, basmalah, dan dia baca surat takwir. Seperti metode saya, nah gini, dengan gerakan tangan, dengan hikmat, dengan senang. Dasyamsu kuwirat, wa idan nujumun kadarat, wa idal jibalu suyirat, wa idal isyaru utilat wa idal wuhushu husyirat Baru berapa ayat dibacakan, ikhwatal lima Allah, Wa ma wa illa dzikrun lil alamin. Al-Qur'an ini jangankan buat manusia, jin aja dengar Al-Qur'an beriman. Burung-burung dengar Al-Qur'an hotel iman ikutan. Antum bakal lihat tuh di YouTube banyak burung hafal Quran. Surah Al-Ikhlas, al falaq An-Nas, Al-Fatihah. Eh, yang terjadi hotel iman begitu Bu Titin bacain, hama anggita ditaruh totemnya. Di balik badan, dia ngomong begini. Itu apa, Bu? Komunikasi langsung. Al-Quran. Aku boleh belajar? Boleh. Maka langsung diajarin dan Budidin. Ida syamsu kuwirat wa ida nujumung kadarat. Maka ikhwataliman hanya dalam beberapa menit hitungannya Masya Allah Anggita langsung hafal lima ayat berikut makna mahrad tajwid. Ibunya girang, ibunya senang, maka ibunya ngomong begini, Budidin, boleh nggak? Itu surat takwir berapa ayat? 29 ayat. Boleh nggak ibu nanti datang lagi? Terserah mau berapa kali, dua, tiga kali datang. Kalau misal Anggita bisa apal satu surat, saya janji saya mau datang belajar ke Ustadz Bobby. Masya Allah, dua, tiga kali datang, Allah Akbar, rupanya Anggita yang postnatal syndrome ini, Allah buat dia apal surat takwir berikut artinya. Allah Akbar. Ustadz mau nanya nih, yang hafal surat takwir, angkat tangan. Yang hafal takwir, satu orang doang, Masya Allah. Rupanya banyak yang lebih bolot daripada Anggita di sini ya. rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Besoknya, Ihwatal rahmati Allah datang ke pesantren saya 13 orang. Mamanya Anggita bahwa pasukan 13 orang ikut training of trainer 1000 mu'alim Al-Quran di Cijulang. Masya Allah, hotel Allah, itu training satu orangnya bayar tiga setengah juta. Ini bondong-bondong mereka datang. Saya nggak ngerti cerita anggita ini. Break menjelang asar yang hotel Imam Rahmati ya Allah saya turun, saya bikin kopi di ruang makan. Ketika saya lagi bikin kopi, tiba-tiba saya dipanggil. Ada seorang anak kecil, gadis kecil manggil. Ustaz Bobby, kata dia. Saya balik badan. Eh, siapa nama kamu sayang? Aku Anggita Ustaz, kata dia. Dari pagi Anggita nggak masuk kelas. Jadi mamanya sama gengnya masuk kelas tuh. Anggita dari luar sama Neni. Aku hafal surat At-Takwir Ustaz, kata dia. Ah, sini sini duduk depan Ustaz. Ayo baca. Seperti ribuan anak yang suka memamerkan hafalan Al-Qur'annya depan saya, saya nikmati. Maka dia baca takwir dari ayat pertama Ihwatul Iman. Dia baca idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Terus dia nikmati. Saya senyum, dia senyum. Sambil dia baca Ihwatul Iman, turun nih 13 orang bersama peserta lainnya. 13 orang ini Hotel duduk di belakang Anggita. Anehnya saya senyum, dia senyum. Tapi 13 orang ini semuanya nangis terseduh-seduh. Saya bilang, ini kenapa ibu-ibu nangis? Begitu dia selesai, sadaqallahul azim, maka mamanya Anggita mau butirin maju. Cerita ke saya tentang Anggita yang postnatal syndrome ini. Ibu bapak sekalian rahmati Allah, saya kagum, Masya Allah. Ini keajaiban Al-Quran. Saya ngomong, nah saya belai kepalanya. Hafalkan Al-Quran ya. Siap Usbok kata dia. Maka Masya Allah saya dengar dia hafal juz 30, 30 juz surat. Dia hafalkan surah wakiah dia hafalkan banyak surat. Hingga akhirnya kemudian saya bikin ha Hafiz on the Street Hots di Car Free Day, Dago Bandung. Saya bu, pak, kalau ngajarin Quran nggak cuma di masjid, nggak cuma di kelas, di jalanan orang nggak nggak niat aja, insya Allah bisa hafal. Maka orang-orang senang saya di daulat lah pergi ke Dago Bandung. Itu saya ngajar eh, ikhwan orang pada ngurumun. Orang pada ngikutin. Saya ngajar di sini ngikut, saya ngajar ke sana ngikut. Jadi orang ketagihan. Nggak dengar saya datang ke Car Free Day Bandung, ikhwan eh, Taliman Allah Subhanahu wa taala, Anggita ngasih tau papanya, "Ayo, ada usbab di sana. Kita belajar." Datanglah. Begitu datang ikhwan eh, Taliman menyeruak di antara ratusan mungkin ribuan orang yang ngikutin saya Umar Abdul Umar Ahmad Allah Subhanahu wa taala eh tiba-tiba keluar nih siang kita eh sini nak sini karena saya udah kenal sudah ngapal surat apa sekarang Ar-Rahman Ustaz kata dia coba baca di hadapan saya yang hotel Umar dia baca semua orang senyum dia senyum semua orang senyum ngedengerin Anggita baca tapi cuma ada satu orang nangis tahu siapa yang nangis nih nih yang nangis itu setiap ayat dibaca saya nangis nggak kebayang nih anak idiot hotel iman ini nggak punya otak postnatal syndrome dia hafal ar-Rahman Pulang dari Bandung, di jalan saya bikin artikel, judulnya Anggita Membuat Mataku Basah. Boleh di search, di Google. Maki Hotel Iman begitu saya posting, Masya Allah orang semuanya pada komen, termasuk ibunya komen. Ibunya ngomong gini, Ustadz, Alhamdulillah, saya senang akhirnya Anggita ketemu juga jalan keluar dari keluar dari penyakitnya postnatal syndrome. Ustadz, Alhamdulillah sekarang Anggita sudah hafal surat ini surat disebut sama ibunya. Dan Alhamdulillah Ustadz, sekarang anggita sudah tidak dikucilkan lagi di komplek kami. Biasanya anak-anak kecil selalu mengucilkan nama anggita. Tapi sekarang Ustadz, setiap sore, Alhamdulillah anak-anak kecil pada datang main ke rumah. Mereka semuanya ngafal Quran. Dan perhatikan, yang mengajarkan mereka adalah anggita. Post antar syndrome. Anak nggak punya otak. syafat Quran. Maka kalau Anda bertanya sama saya tentang siapa Al-Quran di dunia, wah, saya udah ngeliatnya banyak banget. Tinggal kita nih, mau nggak ngakrab sama Al-Quran? Dari sejak zaman Rasul sampai sekarang. Luar biasa hebat. Maka hotel rahmati Allah, ini saya masih punya sekitar seperempat jam. Saya mau ngajarin ngapal Quran. Boleh nggak kira-kira? Boleh? Ini pada nggak semangat nih. Mau? Baik, Ustadz mau nanya dulu, siapa yang belum lancar baca Al-Quran angkat tangan? Mahrad tajwid masih salah-salah. Yang baca Al-Quran, mahrad tajwid masih salah-salah angkat tangan. Oke, turun. Pertanyaan kedua, siapa yang kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya angkat tangan? Kalau baca Al-Quran nggak ngerti, nggak ngerti artinya. Oh, makin banyak ya. Turun, turun. Siapa yang belum hafal surat Ar-Rahman, angkat tangan. Yang belum hafal Ar-Rahman. Oh, makin banyak. Terakhir, terakhir Siapa yang belum hafal Ar-Rahman berikut artinya? Katakan. Udah nggak hafal nggak tahu arti. Masya Allah semuanya. Ya. Ini bertaubatlah pada Allah ya. Insya Allah. Pantas saja dalam padatnya jadwal ustaz rupanya Allah paksa datang ke sini rupanya demi hikmah menyelamatkan domba-domba yang tersesat rupanya. Ya. Baik, sekarang kita akan ngafal Quran. Siap kira-kira? Ngafal Quran sama saya, insya Allah nggak pakai teori. Seperti Rasul belajar sama Jibril nggak ditanya udah lancar belum mahrojnya, tajwidnya enggak. Maka caranya cuma dua. Caranya berapa? Dua. Satu ikuti suara lantang. Satu apa? Ini mau kurang lantang. Satu apa? Suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Satu apa satu? Dua. Suara lantang buat apa Ustaz? Seperti Jibril bacakan buat Rasulullah, Rasul ikuti. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Kalau mereka head to head, one by one, saya ketemu dengan puluhan orang, mungkin ratusan orang. Maka kalau saya bacain ayatnya, ikutin aja dengan suara lantang. Siap? Kalau fasi Ustadz lanjutin, kalau belum fasi Ustadz ulangin. Paham ya? Isyarat tangan buat apa Ustaz? Isyarat tangan ini Ihwantalimah Rahmatullah rahmati Allah akan membuat Anda langsung ngerti jutaan bahasa dunia termasuk bahasa Quran. Maka insya Allah nggak usah pakai otak, hanya dengan suara lantang, hanya dengan isyarat tangan, aduh, insya Allah bisa hafal tanpa terasa dan hafalnya permanen selama-lamanya. Amin. Tapi kayaknya tatapannya kurang beriman sama Ustaz ini. Kalau Ustaz ngomong gini, hafal Al-Quran. Anda jawab dengan lantang, tangannya tinju ke udara, bilangin, mudah. Bisa kira-kira? Coba ya, menghafal Al-Quran. Mudah. Wah, ini udah lima watt lagi nih ya. Tenaganya, menghafal Al-Quran. Hanya dengan cara itu insya Allah, gak usah pakai meras otak, tau taunya apal aja. Dan hafalnya permanen selama-lamanya. Kayaknya tatapannya masih kurang beriman, Ustaz. Kalau Anda nggak percaya, dengan dua cara itu saya buktiin. Nggak usah pakai diapalin, bakal apal. Hafalnya permanen selama-lamanya. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya Anda tahu nggak lagu anak-anak judulnya Topi Saya Bundar. Tahu? Gerakan tangannya tahu? Coba sama-sama. Satu, dua, tiga. Top. Ngaci, ngaci. Kan Ustadz bilang suaranya lantang tangannya gerakin. Ustadz masih lihat masih banyak yang males-malesan. Sekarang bikin sepakat dan kalau anda males, Ustadz juga males ngajarin ngapal Quran. Sepakat kira-kira ya? Nggak usah pakai pura-pura, nggak usah pakai malu-malu, nggak usah pakai jaim. Suaranya kenceng, tangannya gerakin. Siap? Satu, dua, tiga. Top. Lebih keras. Bun. Kal. Masya Allah. Adik-adik dari TK mana ini? Satu, Ustadz yakin Anda nggak ngerti kapan persisnya Anda hafalkan lagu itu. Betul nggak? Itu maknanya tanpa terasa. Kalau usah pakai otak, apal. Yang kedua ngaku coba, siapa yang dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan ini pernah nyanyi lagu itu? Ada nggak? Boleh jadi orang di rumah ini udah puluhan tahun nggak pernah nyanyi lagu itu, betul? Maka tapi permanen hafalannya. Oke? Okay? maka nggak usah pakai otak ya. Suaranya kencengin, tangannya gerakin, hatinya senang. Insya Allah langsung apal. Siap kira-kira? Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Dengan sekeras itu, taus. Yuk. A'udhu. Basmalah. Bis. Kalau Ustadz baca ayatnya ikuti ya. Kalau tangan Ustaz gerak, ikuti gerakan tangannya. Ustaz nggak akan mulai dari ayat pertama karena ayat-ayat awal terlalu populer, terlalu gampang. Ustaz mau cari yang agak tengah, yang agak susah, biar nggak usah pakai otak. Siap ya? Ustaz mulai ayat 7. Ayat berapa? 7. Dengerin Ustaz. Wassama'a. Yang keras. Dan langit pegang. Dan langit. Rafa'aha. Allah meninggikannya angkat Allah meninggikannya dan Allah letakkan, al-mizan timbangan. timbangan gini lurus kalau gini piik namanya ya lihat Ustaz wasama arafa'aha yang keras wasama ووضع الميزان والسماء رفعها أيوه ووضع الميزان Sekarang Ustaz sambung, perhatikan dulu. والسماء رفعها ووضع الميزان sama-sama lebih keras was paling keras was Takbir, Allahu Akbar. Al-mizan artinya Mana tangannya? Al-mizan. Wasama artinya langit. Rafa'aha Allah meninggikan. Wa wada'a Allah meletakkan. Masya Allah. Hanya dalam hitungan menit langsung hafal satu ayat berikut mana? Takbir. Allahu Akbar. Ayat berapa? Ayat tadi? Ayat 8. Allah. Allah agar jangan, agar jangan dengarin dengerin Ustaz tatghaw tat ghaw kalian curang kalian curang Allah artinya apa agar jangan tatghaw artinya kalian curang fil mizan Artinya sudah Artinya timbangan Maksud Ustadz tadi udah ayat 7 Bukan artinya udah Dibilang jangan pakai otak Bener gak pakai otak ini ya Allah tatagaw fil mizan Sama-sama Allah Lagi Dari ayat tujuh wasama wasama arafa wa wada'al delapan, tab fil ulang ayat tujuh lagi Takbir, Allahu Akbar. Nah, ini ikhtiar Ustadz. Mudah-mudahan makin banyak muslimin yang makin akrab sama Al-Quran. Seneng gak ngapal Quran? Seneng gak ngapal Quran? Nah, udah dikit lagi, empat menit lagi kita doa sama-sama. Dah, HP-nya taruh. HP-nya taruh. Yang mau dirinya penghafal Quran, angkat tangan, bilang saya. Yang mau keluarganya, anak keturunan menjadi ahlul Quran, angkat tangan, bilang saya. saya. Nah, kita doa di waktu yang mustajab ini, doa yang khusus ya. Kita doakan juga semua yang sakit wabil khusus ayahanda Bapak Wisnu Hadi. Semua yang sakit di antara kita mudah Allah angkat sakitnya. Yang gelap hidupnya Allah terangkan, yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan. Yang terlilit hutang Allah berikan jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang mempunyai hajat dunia dan akhirat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya ala zinni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang khusyuk ya. Sebagaimana Allah bahagiakan kita hari ini bisa hafal dua ayat, minta sama Allah Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menghafal 6236 ayat seluruhnya. 30 juz, 114 surah. Minta tidak hanya kita, mudah-mudahan anak kita, keturunan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Semoga Allah muliakan orang tua kita juga dengan karomah Al-Quran. Allah berikan orang tua kita dengan mahkota yang paling indah dari cahaya. Allah berikan jubah kemuliaan dari sutra, pakaian surga, dan semoga Allah kumpulkan kita semua menjadi ahlul Quran di jannah, di surga yang paling indah. Doa bareng-bareng Ustaz, suaranya lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an. Yang keras. Waja'alhu ulana imama wa nuran wa hudan وراما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آه الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Ya Allah mudahkan kami semua untuk menghafal Al-Quran Jadikan semua kami ya Allah menjadi ahlul Quran Keluarga kami ya Allah Anak keturunan kami Rizkikan kami ya Allah gemar tilawah Al-Quran Gemar mentadaburinya Gemar menghafalkannya Gemar mengamalkannya Gemar mengajarkannya Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang terbaik Yang kau anugerahkan Al-Quran pada kami Muliakan orang tua kami Muliakan ayah ibu kami ya Allah Dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran menjadi syafaat hidup kami Dunia hingga akhirat Rabbana taqabbal minna innaka